Ikhwanu Fidin, rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya, Masjid Al-Jihad, rahimakumullah. Uh, baiklah, kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada, kemudian ulun serahkan kepada Bapak Haji Mudasir untuk uh, mengatur pada acara malam hari ini. Pertanyaan pertama, Ustadz apa beda tasyahud awal dan tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua. Tasyahud awal dan tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua ada perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan duduknya. Perbedaan duduknya. Bahwasanya di tasyahud awal dilazimkan diharuskan orang itu duduk dalam keadaan iftirash. Bagaimana yang kita ketahui tentunya duduk dalam keadaan iftirash. Adapun tasyahud sani atau tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir maka dilazimkan diharuskan dia duduk dalam keadaan tawarruk duduk dalam keadaan tawarruk dan tentunya ini perkara yang kita ketahui di saat hal-hal yang seperti ini perkara yang bisa dilakukan karena ada mungkin sebahagian orang yang tidak mampu untuk duduk dalam keadaan tawarruk maka mau tidak mau dia duduk dalam keadaan iftirosh dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida ada firak atil akhirah jalasa mutawarrika adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau duduk di rakaat terakhir setiap Rasulullah duduk di rakaat terakhir beliau selalu duduk dalam keadaan tawaruk beliau selalu duduk dalam keadaan tawaruk dan disebutkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak qaatta firak akhirah fi raqatil akhirah wa fi taslim fajlis mutawarrika kalau engkau berada di rakaat terakhir yang di situ ada salamnya kata Rasulullah maka duduklah dalam keadaan tawarruk jadi setiap rakaat yang di sana ada salam kata Nabi duduklah dalam keadaan tawarruk ini perbedaan pertama perbedaan yang kedua pada bacaan yang kita baca di rakaat akhir di tasyahud akhir maka dia dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk membaca tasyahud kemudian dia harus memasukkan kalimat salawat atas rasul dan dia berdoa dia berdoa pada empat perlindungan khususnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya jadi tiga bacaan ini yaitu bacaan tahiyat kemudian juga salawat atas nabi kemudian berdoa di saat dia berada di rakaat yang terakhir atau di tasyahud sani tasyahud yang kedua itu harus ada sementara di tasyahud yang pertama sementara di tasyahud yang pertama seperti maghrib misalnya tiga rakaat maka di rakaat yang kedua kelaziman bacaan yang ada pada diri dia adalah bacaan at-tahiyat bacaan at-tahiyat adapun salawat atas nabi salawat atas rasul di tasyahud yang pertama ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan hukumnya dianjurkan dan disunahkan. Dan ini yang dipegang oleh sebahagian dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya bacaan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya adalah perkara yang boleh ditinggalkan atau perkara yang hukumnya mubah. Sehingga bukan dihukumi sunnah, bukan dihukumi sunnah. Sehingga ada mungkin sebahagian orang yang ketika dia membaca at-tahiyatulillah sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian dia berdiri. Kemudian dia berdiri. Dia tidak memasukkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini yang dipegang oleh madhab Hanabilah. Dan ini juga yang dilakukan oleh sebahagian atau mayoritas uh, imam-imam baik yang ada di Masjid Haram atau imam-imam yang ada di Masjid Nabawi. Makanya kalau kita lihat atau kita perhatikan di saat mungkin sebahagian kita yang umroh atau sebahagian kita yang melaksanakan ibadah haji, sepertinya di tasawuf yang pertama, sepertinya di tasawuf yang pertama itu cepat, sepertinya. Dan sebahagian orang-orang Indonesia yang mereka berpaham atau bermadhab syafi'iyah, mereka meneruskan Allahumma sholli ala Muhammad dan sampai selesai sampai kalimat eh, innaka hamidu majid atau fil alamina innaka hamidu majid. Sehingga apa yang kita lakukan ketika mendapatkan model imam ternyata dia pada saat tasyahud awal dia hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul kemudian dia berdiri apakah kita selesaikan salawat kita maka muncul pendapat para ulama tidak dia selesaikan kenapa karena salawat di tasyahud yang pertama dihukumi sunnah sementara mengikuti imam adalah perkara yang dihukumi wajib perkara yang dihukumi wajib adapun seorang imam yang mungkin dia membaca kalimat salawat di tasyahud yang pertama maka bagi orang yang berpendapat untuk membaca salawat di tasyahud yang pertama dia selesaikan tapi bagi orang yang berpegang pada riwayat yang lain dia tidak membaca kalimat salawat maka mungkin dia berhenti pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan selebihnya sama bacaan-bacaannya selebihnya sama dan isyarat pada tasyahud yang pertama dan juga pada tasyahud yang kedua itu pun sama dan riwayat yang dimunculkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwasanya tasyahud itu dimulai dari isyarat itu dimulai dari kalimat at-tahiyat. Sebahagian riwayat yang dimunculkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya isyarat itu dimulai dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga ada mungkin dari sebahagian orang-orang yang sholat dia tidak memberikan isyarat dulu. Dia selesaikan at-tahiyat sampai pada kalimat asyhadu alla dia berikan isyarat. Perbuatan ini dilakukan pada pendalilan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga periwayatan yang lain. Namun dari sebahagian kaum muslimin yang dari at-tahiyat dia langsung memberikan isyarat, maka riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan mohon maaf kualitas Imam Muslim, kualitas riwayat Imam Muslim perlu untuk dipertimbangkan ketika kita membandingkan dengan kualitas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Adapun tahrik menggerakkan jari Ketika di tasyahud yang pertama sama sekali tidak dianjurkan. Tidak ada pendalilan. Ulama hanya berbeda pendapat di tasyahud yang kedua, di tasyahud yang terakhir menggerakkan jari. Jadi di tasyahud yang pertama tidak ada dalil. Ulama hanya berbeda pendapat di tasyahud yang kedua apakah digerakkan atau tidak sehingga muncul banyak pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya menggerakkan jari menggerakkan jari Sebagian ulama tidak menyatakan perkara yang demikian dianjurkan karena lebih dari 20 periwayatan yang menyebutkan Nabi tidak menggerakkan jari. Maka muncul 4 atau 5 periwayatan yang digerakkan, yang digerakkan. Dan ketika muncul 4 atau 5 periwayatan yang menggerakkan jari seperti ini, maka baik Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam fatwa beliau, baik Syekh Muhammad Nasiruddin Albani atau Syekh Muhammad Salih Utsaimin yang mengikuti pendapat untuk menggerakkan ini pun hanya melazimkan di saat dia berdoa tidak dari kalimat at-tahiyatulillah dia bergerak tapi ketika dia Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri dan seterusnya kalau dia ingin berpegang pada menggerakkan jari itu pun hanya terletak pada saat hanya di doanya saja di akhirnya saja maka yang dilihat dari sebagian orang-orang yang sholat mohon maaf ketika menggerakkan ketika mengambil pendapatnya, dia gerakan dari at-tahiyat dari at-tahiyat dari awal Syekh bin Bas, Salih Utsaimin, Syekh Albani rahimahullah taala, mereka berpendapat hanya ketika doa, itu pun kalau ingin diamalkan. Jadi ini diantara perbedaan-perbedaan antara di tasyahud yang pertama dan di tasyahud yang kedua. Wallahu a'lam. Eh, kemudian selanjutnya, Ustadz bujurkah apa ini? Sunnah membunuh cecak dan apakah kotoran cecak itu najis? Sunnah hukumnya untuk membunuh cecak. Sunnah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazq wa sammahu Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membunuh binatang cecak. Dan Rasulullah memasukkan bahwasanya cecak adalah binatang fuaisik. Binatang tergolong dari binatang fasik. Binatang yang fasik. Fasik adalah keluar dari ketaatan jadi cecak dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk binatang fasik. Karena umumnya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, <clears throat> binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, <clears throat> umumnya yang diciptakan oleh Allah mereka berzikir, mereka bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ar kata Allah. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi mereka bertasbih, mereka berzikir, mereka mengingat Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Mereka sedang bertasbih, mereka sedang berzikir. Jadi semua makhluk Allah yang ada di langit, seluruh makhluk Allah yang ada di bumi kata Allah mereka bertasbih, mereka berzikir. Satu binatang yang mereka enggan untuk berzikir salah satunya adalah cecak kata Rasulullah. Maka diperintahkan untuk dibunuh cecak ini, untuk dibunuh cecak yang dia digolongkan oleh Nabi masuk pada kelompok binatang yang fasik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa yang membunuh cecak fidor batil ula pada pukulan yang pertama maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lahumi atau hasanah maka dia langsung mendapatkan 100 pahala cecak ada lewat catuk pakai sandal gugur mati sekali pukul dia dapat 100 pahala. Tapi hati-hati lampu masjid. Berhitung karena kita. Dorbatusani, pukulan yang kedua kata Rasulullah, pukulan yang kedua maka dia mendapatkan separuh dari pahala yang pertama. Pukulan yang ketiga maka dia mendapatkan separuh dari pukulan yang kedua. Jadi kada mati-mati cacaknya berkurang pahalanya sekali sikat mati 100 pahala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan itu hukumnya sunnah dianjurkan sebab yang kedua kata para ulama kenapa jejak itu disunnahkan untuk dibunuh selain dia binatang yang fasik sebab yang kedua adalah jejak satu binatang yang dia meniupkan api ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja yang zalim jadi ketika api tadi terus membesar salah satu peran salah satu sebab kenapa membesarnya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim adalah atas tiupan cecak yang cecak kata Rasulullah ketika itu dia meniup terus meniup sehingga semakin besar api semakin besar api yang membakar Nabi Allah Ibrahim sampai-sampai disebutkan dalam hadis kalaulah seandainya kalaulah seandainya gunung itu dimasukkan dalam api yang dibikin oleh raja yang zolim tadi, maka gunung pun akan hancur saking panasnya, saking besarnya api tersebut. Sehingga diperintahkan untuk dibunuh. Apakah kotoran cecak itu dihukumi najis? Mayoritas para ulama menyatakan tidak najis. Dengan alasan karena cecak adalah binatang yang darahnya tidak mengalir. Jadi eh, kotoran-kotoran yang dianggap tidak najis adalah ketika binatang tersebut eh, ketika binatang tersebut darahnya tidak mengalir seperti jejak, dia hanya sangat sedikit darahnya. Kotoran lalat itu pun juga tidak najis karena hanya sedikit darahnya. Yang kedua, binatang-binatang yang halal dimakan maka kotorannya tidak najis. Kotoran kambing itu tidak najis, kotoran sapi tidak najis, kotoran ayam itu hukumnya tidak najis seorang yang sholat kemudian terkena kotoran tadi dan dia sholat sholatnya sah sholatnya sah tapi kotoran dari hewan yang hukumnya haram dimakan maka ini najis kotoran kucing kotoran tikus ini najis dia harus bersihkan dia harus membersihkan jadi kaedahnya kata para ulama ketika kotoran adalah kotoran yang haram untuk hewan yang haram untuk dimakan maka haramlah kotorannya maka najislah juga kotorannya. Ketika hewan tadi halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak dihukumi najis. Sehingga kotoran cecak menurut mayoritas para ulama tidak dihukumi najis. Bukan perkara halalnya cecak tadi tidak, tapi disebabkan karena darahnya tidak mengalir. Darahnya sangat sangat sepele wallahu alam. Nah ini yang terang ini Pak. Ustadz, apa pendapat Ustadz Al-Ma'idah 51? Ahok sudah nih. Dan apa nih demo besok insya Allah terjadi dan insya Allah besok demo terjadi tidak hanya di Jakarta mungkin di sini juga ya Ustad. apa pendapat Ustad? Al-Ma'idah 51 ini ayat tenar sekarang satu bulan ini lagi booming menghiasi mimbar-mimbar Jumat menghiasi mimbar-mimbar ceramah kita Al-Maidah 51 jelas menjelaskan bahwasanya tidak dibenarkan dan diharamkan seorang muslim untuk menjadikan pemimpin yang non muslim bagi seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pemimpin kalian dan barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin kalian, maka kalian termasuk dari mereka. Al-Maidah 51. Ayat ini sekali lagi menjelaskan akan haramnya seorang muslim untuk mengangkat seorang yang non muslim untuk menjadi pemimpin mereka. Dan ini mutlak sebuah keharaman dan hukum Islam Al-Quran dan hadis Rasulullah baku sampai hari kiamat tidak bisa bergeser dengan logika atau dengan pikiran seorang manusia dan tentunya Ketika perkara yang demikian ini muncul, mungkin terjadi penistaan dan yang lainnya, maka sikap seorang muslim dia harus membela agama Islam. Dia harus membela agama Islam. Nah, adapun banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan seperti Umar ibn Khattab ketika itu mengangkat gubernur Abu Musa al-Ash'ari menjadi seorang gubernur dipanggil oleh Umar ibn Khattab untuk laporan Abu Musa untuk melapor kepada Umar ibn Khattab Laporkan seluruh kegiatan engkau, kata Umar ibn Khattab. Kata Abu Musa, tidak bisa wahai Umar karena uh, tidak bisa kata Abu Musa. Karena ketika itu di dalam masjid. Tidak bisa kata Abu Musa. Kenapa tidak bisa kata Umar? Karena sesungguhnya yang mencatatkan semua kegiatan-kegiatan pada pemerintahan yang saya pimpin adalah seorang Nasrani, dia tidak bisa masuk ke masjid wahai Umar, tidak bisa katanya. Maka ketika mendengar penjelasan dari Abu Musa al ashari Umar Ibn Khattab kemudian berdiri, beliau pukul Abu Musa al ashari kemudian beliau membacakan ayat ini. Beliau membacakan ayat ini. Sehingga para ulama menyatakan seorang yang non muslim saja yang dia tidak diangkat menjadi pemimpin namun dia menguasai posisi yang sangat baik seorang muslimun tidak diharapkan bagaimana ketika dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga mohon maaf, perkara-perkara yang seperti ini ketika ditanya tentang sikap seorang muslim, maka dia membela apa yang disebutkan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun mungkin demo yang terjadi pada besok insya Allah, maka inilah pilihan dari mayoritas atau mungkin sebagian kaum muslimin karena mungkin mereka tidak bisa menyuarakan langsung kepada pemimpin mereka. Maka muncullah aksi-aksi yang demikian. Maka bagi sebahagian orang-orang yang mungkin ingin turun, maka itulah pilihan mereka. Bagi orang-orang yang hanya mungkin mencukupkan dengan berdoa saja, maka itulah pilihan sebahagian kaum muslimin. Namun disuruh empat kada, wallahualam. Namun sekali lagi ini perkara yang pilihan dari sikap seorang muslim, pilihan dari sikap seorang muslim. Wallahu Ya, jemaah yang di sebelah kanan kalau ada silahkan. Ya, sebelah kiri. sudah <clears throat> ada. Oh iya, ya, sebentar pak. Nah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 154 itu dijelaskan dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya kemudian dalam surah Ali Imran 169 janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki Pertanyaannya Ustadz, apakah yang dimaksud ayat ini adalah mereka itu hidup dalam artian hidup sebagaimana layaknya kita hidup di dunia dengan aktivitasnya dan kemudian mereka mendapat rezeki sebagaimana kita mendapat rezeki di dunia ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, yang saya ingin tanyakan, apakah musik itu haram? Terus, kalau haram, apakah ada musik islami? Terima kasih. Ya, Ibu, sebentar Pak. Kita kasih Assalamualaikum sementara. warahmatullahi wabarakatuh. Ada empat pertanyaan yang sudah terkumpul Ustadz. Yang pertama, apa hukumnya wanita yang mencukur alis atau sulam alis maksudnya? Dan yang kedua, bolehkah seorang istri menuliskan nama suaminya di belakang namanya? Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memakai baju gamis atau jubah yang terlalu panjang sampai menyapu lantai? Dan keempat yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai anak kandung kalau saudara-saudara kandung kita masih melaksanakan haul untuk orang tua yaitu seorang ibu sementara bapaknya juga berbuat demikian dan bagaimana sikap kita sebagai seorang kakak menurut pandangan Islam demikian Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. ya silakan Ustadz untuk menjawab borongan ibu-ibu nih. Baiklah, eh, yang pertama ayat Al-Qur'an yang menjelaskan wala tahzaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun eh, la ta'lamun. Jangan kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di lain mereka mendapatkan rezeki dan mendapatkan hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan tadi? Tentunya kehidupan yang dimaksud berbeda dengan kehidupan kita pada kehidupan di dunia. Jelas ini berbeda. Dan tentunya ini perkara-perkara gaibiyah. Selanjutnya, kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah dan mereka meninggal dalam keadaan syahid, maka jelas mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Sehingga Ketika perkaranya adalah mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang disebutkan oleh seorang Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya ayat surat Tafasir, boleh menyatakan bahwasanya yang dimaksud kehidupan dalam ayat tadi yang orang-orang meninggal, orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah yang dimaksud adalah kehidupan yang benar-benar mereka nikmati sehingga kita tahu semua orang-orang yang meninggal dunia artinya mereka yang sudah wafat, mereka yang sudah meninggal dunia mereka akan mempertanggungjawabkan di alam kubur mereka, di alam barzah dan seterusnya. Dan kondisi mereka sama-sama dihidupkan, sama-sama dihidupkan. Namun kenapa secara khusus Allah tabaraka wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka ditegaskan dengan sangat tegas ahya, mereka benar-benar hidup bal ahya, mereka benar-benar hidup kata Allah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa sehingga kematian yang asalnya mereka terjadi pada diri diri mereka seakan-akan itu tidak membekas karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Ini yang dikatakan oleh seorang Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya Surat Tafasir. Adapun tentunya apakah sama kehidupannya dengan kehidupan di dunia jelas sangat-sangat berbeda. Alamnya sudah berbeda, alamnya sudah sangat-sangat berbeda dan tentunya ini perkara gaibiah Namun kehidupan yang dimaksud adalah banyaknya kenikmatan, banyaknya rezeki yang mereka dapatkan. Bahkan mungkin tidak sedikit kita melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid mungkin pada peperangan. Mereka ada yang tersenyum, mereka sepertinya wajah mereka benar-benar sangat bergembira karena mereka mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kematian yang asalnya sangat-sangat dahsyat sakitnya sangat-sangat perih sangat-sangat luar biasa sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah seperti tebasan pedang sebanyak ratusan kali sakitnya yang namanya sakaratul maut itu tidak dirasakan lagi karena mereka sudah melihat janji yang didapatkan ketika mereka mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istilah ahya, istilah kehidupan yang dimaksud adalah banyaknya rezeki, banyaknya kenikmatan, banyaknya perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Eh, kemudian berkaitan dengan musik apakah ini perkara yang diharamkan? Kita tahu tentunya ini perkara-perkara yang dijadikan istihadiah oleh para ulama dan kita harus akui empat imam mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan musik itu hukumnya haram empat imam mazhab namun Syafi'iyah, Malikiyah, Ahnaf pengikut-pengikutnya kemudian berbeda dan ini perkara-perkara artinya yang wajar ketika terjadi khilaf tadi. Misalnya Ustadz Pulan menyatakan haram, boleh jadi pengikut dia tidak menyatakan haram, boleh jadi tidak pengikut dia tidak menyatakan haram. Mungkin ada yang mengatakan makruh atau perkara-perkara yang lainnya. Tapi kalau ditanya empat imam mazhab baik Malik, Syafi'i, Ahmad atau Abu Hanifah menyatakan ini memang perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan dan sebagian ulama yang memperbolehkan sebagian ulama yang memperbolehkan mereka hanya punya mereka mohon maaf mereka punya alasan selama tidak menjadikan mereka lago tidak menjadikan mereka uh, artinya berhayal dan tidak menjadikan mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan mereka beribadah dengan ibadah yang baik dan benar menurut sebagian, saya katakan menurut sebagian. Ini perkara yang tidak dianggap tidak mengganggu, dianggap tidak mengganggu. Namun sebahagian ulama tetap menyatakan apapun itu alasannya, ini perkara yang juga dilarang. Wallah alam sekali lagi ini istihadiah yang terus muncul dari banyaknya pendapat-pendapat para ulama. Maka di sini bagi orang yang ingin lihtiyati ya, dia ingin mungkin berhati-hati pada satu hukum, maka dia mungkin menjaga diri. Bagi sebagian orang yang mungkin merasa ini perkara khilafiyah, maka dia mungkin berpegang pada pendapat tadi berpegang pada pendapat yang menyatakan selama tidak menjadikan dia berkhayal dalam artian mengganggu kewajiban dia, mengganggu perkara-perkara ibadah dia, maka ini yang dipegang oleh sebahagian pendapat tadi dan memang sebahagian pendapat ini menyatakan bahwasanya boleh jadi katanya dengan perkara-perkara yang seperti ini dia bisa lebih bersemangat katanya dia bisa lebih bersemangat namun sekali lagi ini perkara istihadiah perkara khilafiah yang sulit untuk kita tentukan mana pendapat yang artinya lebih roji dan mana pendapat yang marjuh, pendapat yang dianggap dan pendapat yang tidak dianggap. Tapi sekali lagi kalau ditanya, empat imam mazhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan akan keharumannya. Akan tetapi Syafi'iyah yang mengikuti Imam Syafi'i, Malikiyah yang mengikuti Imam Malik, Ahnab yang mengikuti Abu Hanifah, Hanabilah yang mengikuti oleh mengikuti Ahmad Ibnu Hambal Sebahagian mereka, sebagian ulama-ulama mereka menyatakan dilihat bagaimana kondisinya. Sehingga sekali lagi mohon maaf ini masalah khilafiyah wallahu a'lam. Eh, kemudian yang selanjutnya sulam alis bagi seorang perempuan haram. Sulam alis bagi seorang perempuan itu dihukumi haram. Dia mengerik apa alis ini dihukumi haram dan telah banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini perkara yang dianggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaulah seandainya sudah terlanjur dalam artian mohon maaf karena mungkin khilaf, karena mungkin kejahilan dia, ketidaktahuan dia, maka mudah-mudahan ini dimaafkan dengan taubatnya dia, dengan istighfarnya dia, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kemudian seorang istri yang mengikutkan nama suaminya di belakang dia apakah hal yang demikian diperbolehkan. Yang paling ideal adalah dia mengikutkan nama orang tuanya, bukan mengikutkan nama suaminya. Ini yang paling ideal dan ini yang dicontohkan dan ini yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seseorang itu terkecoh dengan nasab yang sebenarnya bukan nasab dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, menyatakan nasab barang siapa yang bernasab bighairi ahli bighairi min nasbihi bukan dari nasabnya dia kata Rasulullah fa alaihi laknatullah maka dia mendapatkan laknat dari Allah mereka juga mendapatkan laknat dari malaikat-malaikat Allah wan nasu ajmain dan seluruh manusia akan melaknat nanti jadi seorang yang menasabkan namanya seseorang yang menasabkan anaknya bukan pada orang tuanya atau dia menasabkan seseorang yang sebenarnya ini bukan nasab dia, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Ketika dia mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh manusia sehingga uh, menyebutkan atau menghadirkan nama seorang suami di belakang nama seorang istri ini perkara-perkara dikhawatirkan, dilihat oleh sebagian orang, mungkin dianggap oleh sebagian orang, oh ini nasabnya ini, dan ini perkara yang tidak diinginkan. Dia harus jujur dengan nasab dia, dia harus jujur dengan nasab dia. Sehingga yang terbaik adalah dia nasabkan langsung kepada kedua orang tuanya, dia nasabkan langsung kepada kedua orang tuanya. Karena menyebutkan nama mohon maaf nama suami di belakang nama seorang istri yang dia tulis dengan sengaja yang dia punya keinginan agar orang lain menganggap bahwasanya ini nasabnya atau mungkin dia menganggap ketika saya memasukkan nama suami saya di belakang nama seorang istri tadi dianggap mungkin dia lebih dihormati maka ini perkara yang sangat-sangat diharamkan perkara yang sangat diharamkan karena mohon maaf sebahagian orang yang ketika mungkin menasabkan atau me, bukan menasabkan dia memasukkan nama suaminya di belakang nama istrinya Sebahagian orang menginginkan agar orang ini dipandang karena suaminya mungkin seorang yang terpandang sehingga dimasukkanlah, dimasukkan dan ini perkara yang sangat-sangat diharamkan tidak dibenarkan. Tapi kalau hanya sebutan saja, misalnya nama Fulana, Fulana yang mana? Oh istri fulan misalnya, tidak dipermasalahkan. Hanya sekedar sebutan saja agar orang lebih mengenal. Ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika dengan sengaja dia punya niatan ingin menasabkan kepada keluarga suaminya atau kepada suaminya maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, adapun berkaitan dengan gamis atau pakaian perempuan yang panjang sampai lantai kemudian menyapu mungkin lantai perkara tidak dipermasalahkan ini perkara yang tidak dipermasalahkan dan debu itu asalnya bersih. Debu itu hukum asalnya bersih. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan Uti itu khamsan lam yutihunna ahadun qabli. Saya diberikan lima keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Rasulullah diantaranya menyatakan, beliau menyatakan diantaranya adalah ju'idat li ardo masjidah wa tahura. Dijadikan bumi ini bersih, debu ini bersih kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga debu yang ada di jalan itu hukumnya tidak najis, hukumnya tidak najis. Kapan pakaian kita dianggap najis ketika terkena sesuatu yang jelas-jelas najis? Sehingga hadis ini e, menjawab dari anggapan sementara sebagian orang ketika orang itu ingin sholat ada nyaman lah bajuku najis padahal belum tentu dia tidak melihat apakah terkena najis atau tidak padahal mungkin hanya terkena debu padahal mungkin hanya terkena tanah dan tanah atau debu adalah sesuatu yang tidak dihukumi najis bahkan bertayamum itu diperintahkan dengan debu sebagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan satu acara yang tidak dianjurkan Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita kita nasihati semampu kita man ra'a minkum fajoga ya ribiade. kalau kalian melihat sebuah kemungkaran maka rubahlah dengan tangan fa in tastati kalau kalian tidak mampu kata nabi fabilisani dengan lisannya dia nasihati dengan nasihat yang baik kalau dia juga tidak mampu maka dengan hati dia membenci perbuatan tadi dan itu kata nabi ada aful iman selemah-lemahnya iman jadi ketika ada acara-acara yang mohon maaf bukan berasal dari apa yang dianjurkan oleh Allah bukan berasal dari apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka sikap kita adalah kita nasihati eh, kita bertindak kalau kita punya power kalau kita punya kemampuan dan seorang anak jelas tidak punya kemampuan kepada orang tuanya kalau perkaranya orang tuanya yang melakukan perbuatan tadi dia nasihati dengan nasihat yang baik dan dia harus bersabar dia harus bersabar. Tidak serta-merta dengan satu kali nasihat langsung berubah, tidak. Boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 20 tahun baru berubah. Boleh jadi dan dia harus tetap menghormati orang tuanya, menghormati saudara-saudaranya. Ketika dengan lisan juga ternyata tidak mampu, maka paling tidak sikap tidak sukanya dia pada acara tadi, bukan pada orangnya, pada acara tadi, maka itu yang dilakukan. Bagaimana apakah dia itu harus keluar dari acara tadi? Apakah dia harus keluar dari acara? Dilihat, dipertimbangkan. Kalau dia keluar dari acara tadi memudorotkan diri dia, dia mungkin dibenci oleh keluarganya, mungkin dia tidak disukai yang hasil akhirnya ketika dia tidak disukai dia tidak bisa lagi berdakwah maka dia jangan keluar dulu dia jangan keluar dulu dia mungkin berada di tempat tadi tapi mungkin berada pada uh, di luar di halaman atau di teras ya kisah aur padahal ada aur misalnya nah hal-hal yang seperti ini dia lakukan karena kalau dia paksakan boleh jadi kemudaratannya lebih besar. Dia tidak bisa lagi silaturahim, dia tidak bisa lagi menasehati, dia tidak bisa lagi memberikan perkara-perkara yang baik sehingga ini harus dia pikirkan, harus dia pertimbangkan. Jadi sekali lagi dia lihat dan ini harus sangat-sangat bertahap, harus sangat-sangat perlahan dan dakwah Islam adalah eh, dakwah yang lembut, dakwah yang lembut bukan dakwah yang keras maka Allah menyatakan walau kunta fadzan dan qalbi lang faddu min haulik kalau kalian keras kata Allah di dalam berdakwah kalau kalian keras di dalam berdakwah, maka sungguh manusia akan lari, mereka akan kabur. Kalau ucapan kalian kasar, ucapan kalian tidak baik, cara kalian sangat-sangat tidak santun, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian nasihati, manusia akan kabur. Walaupun tafad dan galid dan kalbi dan faddu min haulik. Manusia kabur, manusia tidak akan mendengarkan kalian. Kalau cara kalian tidak baik. Namun kita juga harus punya prinsip, harus punya prinsip. Ketika prinsip itu dipegang, maka dia nasihati dengan nasihat yang baik wallahu alam. Satu orang lain Mas. Ya eh, itu sana. ada anu terima Pak. Mikrofon. Masih ada empat menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tentang duduk uh, takiat ya. Uh, ada sebagian ustadz yang menyatakan untuk sholat seperti subuh dan sholat-sholat sunnah yang cuma satu takiat itu duduknya iftiros, ada yang juga bilang duduknya tawaruh. E, mana dari dua pendapat ini yang kuat Ustadz ya untuk sholat yang satu tahiyat? Terus yang kedua adalah tentang ada seorang muslim yang sudah berusia 50 tahun lebih. Dia baru mulai sholat di usia 40-an. Terus dia menyadari bahwa dia punya utang sholat, bahwa sejak balik dulu sampai umur 40-an dia belum sholat Mohon maaf Pak, yang kedua diulangi. Pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua itu ada seorang muslim yang usia sudah di atas 50 tahun. Dia baru mulai sholat usia 40 tahun. Dia menyadari bahwa dia punya utang tidak sholat lalai sholat. Saat dia balik sampai dengan umur 40 tahun dia mulai sholat itu. Terus dia melakukan sholat seakan-akan merasa punya utang atas kelalaian itu. Dia setiap habis maghrib, dia sampai di rumah maghrib lagi habis uh, nyaur utang maksudnya. Terus dia habis isa berjamaah di masjid di rumah dia sholat lagi. Bawa Apakah kalkulator enggak orangnya pak? Kenapa? Bawa kalkulator enggak? Dihitung? Oh, bukan, bukan. Oh, bukan. Uh, dia lakukan semampunya. Oh iya. Tujuannya adalah menurut pendapat dia adalah dia menyaur utang itu tadi. Nah, ya. bagaimana menurut pendapat Ustadz? Apakah ini ada dasarnya? Dan kalau dia ingin memperbaiki utang sholatnya dari balik sampai umur 40 itu, bagaimana caranya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir dulu. Seorang yang dia sudah bertobat dalam artian dia sholat di atas usia baru di atas usia kurang lebih 40 tahun yang sebelumnya dia meninggalkan sholat mungkin karena kejahilan dia atau mungkin karena sikap malasnya dia atau dan yang lainnya kemudian dia tersadar di usia 40 tahun dan dia bayar sholat-sholat dia maghrib tiga rakaat dia kerjakan lagi maghrib tiga rakaat isya empat rakaat dia kerjakan lagi isya empat rakaat dengan pemikiran bahwa ini membayar waktu-waktu sholat yang dia tinggalkan apakah yang demikian dibenarkan tidak dibenarkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda awal mayuhasabun nasu yaumul qiyamati as-salah Yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam unduru li abdi atammaha aw inqasa minha syai'a fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan wa in kana inqassa minha syai'a unzuru li abdi huwa min tatawu fa in kana lahu tatawu atammaha man qassa minha syai'a wa amahu ala dzakum yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat kata Nabi. Maka Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, periksa amal ibadah hambaku itu. Bagaimana sholat dia? Kalau sholat dia sempurna, catat kesempurnaan, berikan pahala yang sempurna. Kalau sholatnya tidak sempurna, lihatlah kata Allah, apakah dia punya sholat sunnah? Ini poin kita. Apakah dia punya sholat sunnah? Kalau dia punya sholat sunnah, maka sempurnakan yang tidak sempurna tadi dengan sholat sunnah dia dan berlakukan seluruh ibadah seperti sholat. Maksudnya seperti ini, Seorang yang dulu ketika sholat wajibnya dia tinggalkan, kemudian dia taubat, dia sadar dan dia melaksanakan sholat. Maka untuk menambal ketidaksempurnaan yang dulu, yang dia mungkin ada dalam masa jahiliyah, ketidakmengertian, ketidaktahuan, apa yang dilakukan diperintahkan Nabi untuk memperbanyak sholat sholat sunnah. Jadi jalan keluarnya memperbanyak sholat sholat sunnah. Jadi bukan mohon maaf mendobel maghrib tiga rakaat, maghrib tiga rakaat lagi, isya empat rakaat kemudian dia kerjakan empat rakaat lagi dan dia juga tidak tahu ini tanggal yang mana, bulan yang keberapa hari yang mana sehingga sekali lagi jalan keluarnya adalah dia perbanyak sholat-sholat sunnah sebagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib tadi nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan duduk iftirash ataupun tawaruk pada sholat yang dikerjakan dua rakaat baik subuh atau sholat jumat atau sholat sholat sunnah dua rakaat ini khilafiyah ulama berbeda pendapat pada poin ini sebagian ulama menyatakan dia duduk dalam keadaan tawaruk sebagian ulama menyatakan dia duduk dalam keadaan iftirash. di mana ikhtilafiyahnya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu fi ra'ati tsani fi ra'ati tsani at-tahiyatu lillah wa ya-, wa yajlisu wa yaftarishu iftirash wa yaftarishu eh, wa yajlisu iftirashan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis di rak, uh, eh, di salat di rakaat yang dua Rasulullah membaca at-tahiyat dan seterusnya dan beliau duduk dalam keadaan iftirash. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim inilah yang dijadikan alasan kuat pendapat yang menyatakan duduk dalam keadaan iftirash. Mereka berdalil dengan dalil Nabi di rakaat yang dua beliau duduk dalam keadaan iftirash Rakaat yang dua diartikan solat yang dikerjakan dua rakaat diterjemahkan salat yang dikerjakan dua rakaat maka muncullah pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam sifat salat Nabi dalam kitab beliau Taksis Fisifat Salat Nabi jadi kitab terakhir yang dikarang Syekh Albani setelah sifat salat Nabi yang pertama kemudian ada sifat salat Nabi jilid yang kedua yang terakhir beliau menulis Taksis Fisifat Salatun Nabi yang berkaitan dengan sholat juga boleh memasukkan hadis ini alasan kenapa ada duduk iftiros di sholat yang dikerjakan dua rakaat namun jamahir ulama jumhur ulama berpendapat dia duduk dalam keadaan tawaruk dengan dalil apa ketika dia berada pada rakaat akhir dan tidak peduli rakaat berapa sholat berapa rakaat pun selama dia berada pada rakaat akhir dia duduk dalam keadaan tawaruk sebagaimana hadis Nabi saw dan dikuatkan dengan hadis yang lain ketika dia berada pada rakaat yang di situ ada salam kata Rasulullah sebagaimana yang ulun sampaikan tadi maka dia duduk dalam keadaan tawaruk bagaimana dengan hadis yang digunakan pendapat yang menyatakan duduk dalam keadaan iftirosh yang menyebutkan Nabi di rakaat yang dua beliau duduk dalam keadaan iftirosh itu diterjemahkan oleh sebahagian pendapat yang dimaksud rakaat yang dua adalah eh, rakaat yang kedua bukan sholat yang dikerjakan dua rakaat jadi kalimatnya adalah Nabi duduk dalam keadaan iftiros di setiap dua rakaat di setiap dua rakaat apakah dua rakaat itu rakaat yang kedua atau sholat yang dikerjakan dua rakaat maka disinilah letak perbedaannya bagi orang yang berpendapat sholat yang dikerjakan dua rakaat maka bagi orang yang berpendapat dia iftiros dia akan terjemahkan hadis ini sholat yang jumlah rakaatnya dua bagi orang yang berpendapat dia duduk dalam keadaan tawaruk dia akan terjemahkan hadis ini bagi eh, Rasulullah melaksanakan duduk iftar di rakat yang kedua jadi siapa yang menerjemahkan itulah yang mempengaruhi pendapat kita Siapa yang menerjemahkan itulah yang mempengaruhi pendapat kita. Sehingga yang duduk tawaruk dia menguat dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, yang duduk dalam keadaan iftiros dia menggunakan dalil tadi ala kulli khayal, ala kulli hal yang jelas dalam permasalahan ini permasalahan khilafiah Ini masalah istihadiah bagi yang berpendapat iftiros kita hormati pendapat tadi, bagi yang berpendapat tawaruk maka yang iftiros lazim menghormati orang-orang yang berpendapat pada tawaruk karena ini pun dengan dalil-dalil yang sohe yang bisa dipertanggungjawabkan akan periwayatan akan rijalul hadis yang meriwayatkan hadis dan tersambung sanadnya sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam